Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah fahamkan ia pada agamanya. Allah fahamkan dia terhadap agamanya artinya orang itu faham agama Allah. Karena itu salah satu salah satu faedah hadis ini yang paling utama, tolok ukur baiknya orang itu adalah dia faham agama Allah apa enggak. Jadi tolok ukur agama, tolok ukur standar untuk mengukur baiknya orang di sisi Allah itu adalah ia faham agama Allah apa enggak. Lah kalau dia tidak beramal, nah, sesungguhnya kalau dia beramal tapi tidak beragama, eh, tidak paham, itu juga tersesat. Itu juga tersesat. Ya tentu yang lebih bagus itu ya berilmu dan beramal, tapi tolok ukurnya dikatakan orang itu baik itu adalah ilmunya. Kenapa? Kok ilmunya? Karena kalau ia faham maka keyakinannya pasti akan sesuai dengan yang ia pahami. Dan ia meninggalkan dan bahkan meyakini meyakini kebatilan yang ada ilmunya bahwa itu batil. Sehingga meyakini itu batil, itu syirik, itu tidak boleh karena ilmunya. Dan meyakini ini yang benar, eh, ini yang wajib, ini yang diharuskan dan seterusnya. Orang yang tidak punya ilmu tidak mengingkari dan tidak meyakini kebatilan yang batil, syirik pun tidak dibatilkan Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Bid'ah tidak dibid'ahkan karena tidak punya ilmu. Yang haram tidak diharamkan karena tidak punya ilmu. Kosong orang yang tidak berilmu. Ya. Dan tidak meyakini kewajiban itu wajib. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Nah, bahkan apabila melangkah tanpa ilmu, itu dihukumi ah, itu dihukumi tersesat dan secara umum memang betul-betul menyimpang apabila melangkah tanpa tanpa ilmu. Itu satu. Yang kedua, bicaranya, perbuatannya, ibadahnya pasti benar apabila dasarnya ilmu dan apabila tidak ada ilmunya maka amalannya, amalan itu ya ucapan lisan itu amalan. Gitu perbuatan itu juga amalan amalannya nanti banyak yang terjerumus kepada kesesatan sebabnya juga karena tidak punya ilmu dan dengan begitu maka baik dan tidaknya dasarnya atau tolak ukurnya adalah ilmu mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin siapa yang dikehendaki baik oleh Allah maka Allah fahamkan ia terhadap agamanya nah kemudian agama yang Allah turunkan itu adalah Islam dan tidak ada agama yang benar selain Islam. Inna dina indallahi Islam, agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Dan kalau ingin bukti, kalau ingin bukti bahwa semua agama tidak ada yang benar, agama yang paling akhir diturunkan sebelum Islam adalah diturunkan kepada Al-Masih Ibnu Maryam dan kitab yang terakhir yang diturunkan sebelum Al-Quran adalah Injil. Itu yang paling dekat. Dan kalau kita mengenal seperti agam, seperti apa agama Allah itu diturunkan. Setelah itu Rasulnya meninggal, umatnya melanjutkan, tapi melemah-melemah akhirnya berubah, akhirnya rusak, yang asli hilang, Allah turunkan agama lagi, Allah mengutus Rasul lagi agama Allah berjalan lagi. Rusak dan hilang yang benar menjadi berubah. Allah menurunkan agama yang benar lagi. Dan yang terakhir tadi itu adalah Isa ibu Maryam. Maksudnya yang sampai kepada kita dan kitab yang terakhir yang sampai kepada kita adalah Injil yang paling dekat dengan Islam atau yang paling akhir sebelum Islam kitab-kitabnya adalah Injil di dalam bab yang paling pokok saja, yang paling dasar saja sudah menyimpang. Apa itu? Yaitu masalah ketuhanan. Masalah ketuhanan itu masalah yang paling awal di dalam beragama itu sudah menyimpang. Bagaimana? Agamanya Tuhannya tiga. Tuhannya tiga, bahkan Tuhannya mati di salib. Dan kalau orang itu punya akal, apa yang mati di salib itu Tuhan, maka tidak bisa diterima oleh akal. Nah, nah jadi seperti itu. Ibadahnya dan ibadah itu setelah masalah keimanan difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an wa maka salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasya. Salat mereka di Baitullah itu berupa siulan dan tepuk tangan. Coba ibadah kepada Allah berupa siulan dan tepuk tangan. Ini agama yang paling akhir sebelum Islam lalu Allah turunkan Islam Allah nyatakan semua agama tidak ada yang benar kecuali Islam. Inna dina Allahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin dan orang yang mencari agama selain Islam itu di akhirat nanti akan jadi golongan orang-orang yang merugi. Nah karena itu eh, sejak generasi para sahabat dididik oleh Rasulullah tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Bahkan sampai pelajaran itu yang membenarkan selain Islam berarti tidak punya tauhid, berarti tidak punya tauhid dan hukumnya orang yang membenarkan selain Islam atau yang tidak punya tauhid itu adalah kafir. Kalau kita pahami dengan bahasa sekarang berarti berpemahaman semua agama benar itu itu kafir. Nah, coba berpemahaman semua agama benar itu kafir. Ini maknanya dengan jelas sejak zaman Rasulullah mengajarkan sahabat seperti itu berubah bahasa saja tapi maknanya sama. Membenarkan selain Islam kafir, membenarkan selain Islam berarti tidak punya tauhid, tidak punya tauhid itu kafir. Sekarang semua agama benar. Beda kalimat saja. Kalau saya menyampaikan untuk orang umum, loh Bagaimana semua agama benar kok kafir? Semua agama benar itu berarti Tuhan batu juga benar. Tuhan matahari yang menyembah matahari juga juga benar. Lah membenarkan Tuhan batu itu kafir. Nah jadi itu. Nah jadi karena itu tidak ada agama yang benar selain semua agama kan mengajarkan akhlak yang baik. Akhlak itu buah. Buah itu tidak ada hakikatnya kalau tidak ada akarnya, tidak ada pohonnya, tidak ada cabang-cabangnya. Nah, akhlak itu buah. Orang itu berakhlak baik, kenapa? Akarnya baik, tiangnya atau pohonnya baik, cabang-cabangnya baik, buahnya baik. Nah itu itu pembahasan yang benar. Nah kembali bahwa eh, tidak ada agama yang benar kecuali Islam dan Islam itu itu yang paling awal yang paling pokok yang dibahas itu adalah dasarnya dasarnya itu nah mengenal Islam lebih dekat judulnya begitu ya nah mengenal Islam lebih dekat kita mengenal dasar Islam itu apa nah insya Allah kita semua sudah biasa taklim nah, bahwa dasar Islam adalah iman kalau imannya benar karena Islam itu digambarkan oleh ulama untuk memudahkan pemahaman seperti bangunan atau seperti pohon. Nah, dasarnya itu adalah fondasi bangunan ya, atau akarnya pohon. Nah, apabila dasarnya itu benar atau akarnya itu benar, maka di hadapan Allah dinyatakan imannya benar, dia punya agama meskipun pembahasan tentang bangunannya menyusul. Nah, tapi intinya adalah yang paling awal, yang paling mendasar itu adalah dasar. Kenapa? Karena Islam itu sejak muncul itu penuh dengan tantangan. Maka harus perjuangan kalau tidak punya akar yang jelas, maka sudah pasti tidak bermakna. Nah, karena itu maka iman dan iman yang paling awal itu adalah iman kepada Allah atau yang sering disebut dengan tauhid. Nah, mungkin waktunya juga tidak panjang, mungkin nanti kita sampai setengah lima saja, kemudian soal jawab gitu ya. Soal jawab mungkin sampai jam lima terus saya pamit. Gitu. Nah, yang kita pahami sekarang adalah tauhid ya. dan saya sengaja minta papan tulis supaya nanti sudah selesai pun masih ada bekasnya dan kalau pulang juga ada bekasnya karena materi kalau e, seperti ini itu sering tapi bisa jadi bisa jadi kalau tidak punya catatan yang rapi itu tidak bisa menggambarkan apa yang kamu ketahui tentang tauhid itu bisa jadi juga tidak tahu nah supaya kita tahu tauhid itu apa maka butuh catatan dan alhamdulillah sekarang itu e, kalau catatan papan tulis itu rapi, nanti yang punya HP itu dipotret gitu aja akhirnya terjaga gitu. Nah, jadi itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid. Tauhid itu bahasa Arab, ditulis bahasa Indonesia juga aslinya bahasa Arab, artinya adalah mengesahkan. Mengesahkan. Maksudnya mengesahkan ya, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa maksudnya mengesahkan? Meyakini satu-satunya. Meyakini satu-satunya. Jadi arti tauhid itu adalah mantap satu-satunya. Dan ini istilah sudah sudah baku yang dimaksud Meyakini satu-satunya apa? Meyakini Allah satu-satunya. Tidak ada selain Allah. Nah, itu adalah tauhid. Jadi tauhidullah meyakini Allah satu-satunya atau meyakini keesaan Allah. Lawannya adalah syirik. Nah, kita taruh di bawahnya ya. Jadi tauhid itu lawannya adalah syirik. Nah, orang itu dikatakan mentauhidkan Allah dikatakan dia itu bertauhid, beriman bahwa hanya Allah tidak ada sekutu baginya. Itu di dalam hal apa? Yang pertama di dalam bab ketuhanan. Di dalam bab ketuhanan. Apa maksudnya? Saya meyakini Allah satu-satunya Tuhan, berarti dia bertauhid ketuhanan. Bahasa Arabnya tauhid. Ini bahasa Arabnya ya. Rububiyah. Insya Allah kita sudah sering mendengar, tapi nggak apa-apa. Setelah ini mungkin ada makna yang penting ya. Jadi tauhid rububiyah mengisahkan Allah dalam bab ketuhanan. Apa maksudnya? Meyakini Allah satu-satunya Tuhan. Allah satu-satunya Tuhan. Apabila ada yang berkeyakinan ada Tuhan selain Allah, berarti dia itu musyrik. Berarti dia itu musyrik. Ya. Apabila ia meyakini Allah satu-satunya Tuhan, maka dalam kalimat sependek itu tadi itu dia benar. Tapi apakah sudah lolos? Belum di, di, difahami dulu. Apa yang dimaksud meyakini Allah satu-satunya Tuhan? Tuhan atau ketuhanan itu mencakup tiga hal. Yang pertama, penciptaan. Penciptaan. Apa maksudnya? Meyakini Allah satu-satunya Tuhan itu maksudnya meyakini Allah satu-satunya pencipta. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Tuhan, kecuali Allah. Ya. Tuhan itu adalah pencipta. Kalau bukan pencipta berarti bukan berarti bukan Tuhan. Nah, dan makna pencipta yang paling dasar yang tidak ada yang bisa bantah, makna di sini adalah makna yang paling dasar adalah menciptakan dari tidak ada menjadi ada menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Apa maksudnya? Awalnya tidak ada, lalu pelaku menciptakan, akhirnya ada. Dengan bahasa lain yang lebih gampang, menciptakan tanpa bahan. Karena kalau ada bahannya, berarti sudah ada, lalu dia rubah, hanya merubah dia, bukan membuat atau menciptakan dari tidak ada menjadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hanya Allah yang menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah pencipta segala sesuatu. Nah, dan Rasul, Rasulullah SAW memberi penjelasan yang runut enak itu. Allahu walam yakun syai. Ada Allah dan tidak ada apapun selain Allah. Zaman itu disebut dengan zaman azali, zaman sebelum Allah menciptakan makhluk. Berarti ada apa waktu itu? Tidak ada apa-apa selain Allah. Karena Allah walam yakun syai. Allah ada dan tidak ada apapun selain Allah. Sebelum Allah menciptakan. Lalu ada hadis lagi yang menunjukkan bahwa tidak ada apapun. Rasulullah bersabda, awalu ma khalaqallahu kolam Pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Berarti hadis ini mengandung makna, hadis ini mengandung makna sebelum Allah menciptakan pena tidak ada apa-apa, kan gitu. Nah, sebelum Allah menciptakan tidak ada apa-apa. Lalu ada langit dari bahan apa? Ada bumi dari bahan apa? Tanpa bahan. Tidak ada yang bisa menciptakan tanpa bahan selain selain Allah. Nah, jadi itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Itu. Nah, sekarang dari makna yang sedikit ini tentang tauhid itu. Apabila ada sesuatu penciptanya bukan dia, berarti dia bukan Tuhan. Entah. Apabila ada ada masjid dan ada rumah, apa yang menciptakan masjid ini itu rumah? Bukan berarti rumah itu bukan Tuhan, karena dia bukan penciptanya. Langit dan bumi, apakah yang menciptakan langit itu bumi, atau yang menciptakan bumi ini langit? Ya bukan berarti bukan Tuhan. Lah, sekarang apa yang menciptakan langit dan bumi itu? Mohon maaf ya, Yesus. Nah, mereka sendiri tidak berpemahaman bahwa pencipta langit dan bumi adalah Yesus yang disalib. Gitu. Ya. Mereka sendiri nggak bahkan mereka berpemahaman itu dilahirkan. Itu dilahirkan, dilahirkan di bumi di bawah langit. Berarti langit dan bumi sudah ada, dia belum belum ada. Bagaimana mungkin dia dikatakan sebagai Tuhan? Hanya saja mereka tidak boleh belajar dalam bab seperti ini. Gitu. Ya. Nah, kalau belajar, wah nggak percaya nanti itu sebagai Tuhannya. Nah, eh, ngikut saja yang penting ritualnya begini nanti dapat surga atau semua agama rata-rata seperti itu. Hanya Islam yang mengajarkan ilmu. Afala tatafakkarun, apa kamu nggak berpikir? Afala takilun, apa kamu nggak berakal? Supaya menggunakan akal digunakan untuk berpikir dengan benar. Kalau digunakan pasti akan faham hanya Islam yang benar. Itu. Kembali bahwa eh, kalau masalah dalil-dalilnya waktunya singkat, mudah-mudahan ada teman kita beberapa di sini nanti sambil berjalan tanya ayatnya nomor berapa nanti pada dasarnya gampang gitu ya, tapi ini karena singkat makna-maknanya saja. Nanti ayat-ayatnya biar eh, teman-teman uh, yang ini yang gitu. Jadi Tuhan itu adalah pencipta dan sebentar Tuhan itu adalah pencipta yang disebutkan di dalam Al-Quran yang mengaku jadi Tuhan itu adalah Fir'un yang jelas. Fir'un mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bahkan makna Allah itu maha tinggi. Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah menemui Fir'un bersama Nabi Harun. Gitu dengan mengucapkan atau menyampaikan dakwah dengan lembut supaya dia jadi orang yang beriman dan takut kepada Allah. Tidak mau lalu mengatakan qala famar rabbukuma ya Musa. Ini dalam surat Thaha. Kalau kamu enggak percaya kepada dirinya sebagai Tuhan, kalau enggak percaya bahwa dirinya adalah Tuhan, Fir'aun adalah Tuhan, lalu siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Musa bagian bicara tapi kalian Tuhan kalian berdua karena datangnya bersama Nabi Harun. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kita adalah yang menciptakan segala sesuatu lalu yang memberi arahan kepada seluruh ciptaannya. Itulah Tuhan. Nah, yang diambil pelajaran di sini Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu. Nah, itu adalah Tuhan dan Tuhan itu mengandung makna pengaturan, pengatur. Ketuhanan berarti pengaturan. Ya, apa maksudnya? Yang ngatur alam semesta ini itulah Tuhan. Yang mengatur alam semesta ini itulah Tuhan. Siapa yang menjalankan matahari dari timur ke barat? Itulah Tuhan. Siapa yang menumbuhkan seluruh rerumputan dan akhirnya juga mematikan. Ya, wah, rumput tumbuh lalu mati. Semut itu jumlahnya berapa? Gitu, di muka bumi ini siapa yang menghidupkan dan kalau mati yang mematikan? Hewan di laut. Nah, semua itu adalah pengaturan dan yang hidup itu apa tidak butuh asupan. Kalau yang hidup itu seperti manusia apa nggak butuh rezeki. Seperti hewan apa nggak butuh rezeki? Seperti itu tumbuhan apa tidak butuh asupan eh, supaya dia tambah berkembang, tambah besar. Semua itu adalah pengaturan dan yang mengatur seluruh alam itu hanya hanya Allah, hanya Tuhanlah yang mengatur. Dan siapa Tuhan yang mengatur? Tidak ada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim didebat oleh raja tentang Tuhannya. Ayatnya adalah tiga ayat setelah ayat kursi. Ayat kursi itu 255 berarti 258. Al-Baqarah 258. Pembahasan tentang raja mendebat Ibrahim alaihissalatu salam tentang Tuhannya. Alam taro ilalladhi haja Ibrahim fi rabbihi an mulk. Apa kamu tidak perhatian terhadap raja yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Qala ana uhyi wa umid. Eh, Qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim alaihissalam berkata, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menghidupkan seluruh hewan di lautan, seluruh manusia dan hewan yang di daratan, bahkan yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan juga yang mematikan semua yang hidup, semua yang disifati hidup yang menghidupkan adalah Allah. Ya semua yang mati meskipun tumbuh-tumbuhan yang mematikan adalah adalah Allah. Tuhan adalah yang menghidupkan dan, menghidupkan dan mematikan itu pengaturan yang paling pokok kumpul di dalam bab ini. Kumpul di dalam bab ini, gitu. Ya. Nah, pengaturan itu hampir semua berkaitan dengan menghidupkan dan mematikan. Hampir semuanya kalau tidak dikatakan semuanya, hampir semuanya. Nah, itu mengatur. Dan di ayat yang lain misalnya di surah Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi yang mengatur segala urusan urusan langit sampai urusan bumi itulah Tuhan, itulah Allah Subhanahu taala. Nah, raja itu berkata, "Qala ana uhyi wa umit." Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu orang yang telah berbuat salah itu dihukum mati karena dia telah berbuat salah. Jadi tidak zalim yang menghukum. Nah, tatkala dia menghukum mati itu aku matikan karena dia menghukum mati. Nah, dan satu lagi yang juga berbuat salah yang berbuat salah harusnya dihukum mati, tapi karena raja itu bisa memberikan maafan, kamu bebas ah itu harusnya mati tapi tidak mati aku hidupkan iya. Ibrahim alaihissalam tidak membantah tapi bukan itu maksudnya dan orang-orang faham bahwa dia bukan menghidupkan dan mematikan iya. dan makna menghidupkan dan mematikan tidak hanya itu semua yang hidup rerumputan jumlahnya berapa Nah, orang mengatakan, wah ini hidup asalnya kecil tambah besar, tumbuh-tumbuhan itu, hewan di daratan, di lautan, Nah, yang menghidupkan dan yang mematikan tadi itu. Qala Ibrahim berkata, "Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib." Sesungguhnya Allah Tuhan yang menjalankan matahari dari timur ke barat. Coba apa kamu bisa dalam hal ini? Apa ada makna ketuhanan yang ada di dalam dirimu? Apa bisa kamu dalam hal ini? Ya. Fakti biha minal maghrib Datangkan Sekali aja nggak apa-apa Sebentar sekejap aja nggak apa-apa ya. bisa Nah jadi berarti Mana ketuhanan sama sekali tidak ada pada dirinya Nah kalau mematikan dan menghidupkan tadi itu Pada dasarnya dia tidak mematikan dan, dan menghidupkan Fabuhitalladzi kafar Maka tidak bisa bantah lagi ter, terbungkam maksudnya tidak bisa bantah lagi orang kafir maksudnya raja itu. Nah, kalau bukan yang mengatur berarti dia bukan Tuhan. Apakah yang mengatur hidupnya ya, kalau misalnya ada yang bertuhankan dua, apakah yang mengatur hidupnya Tuhan yang pertama adalah Tuhan yang kedua? Iya, ya kalau gitu yang diatur bukan Tuhan, objek Ya, itu bukan Tuhan. Mengatur kan ada yang mengatur, ada pelaku dan ada yang diatur. Kalau Tuhannya dua, apakah yang mengatur hidupnya si A, si Tuhan A adalah Tuhan si B? Ya, kalau begitu yang yang A bukan Tuhan. Nah, gitu. Lah kalau dijawab yonda, ya yonda. Ya, ya kalau gitu ya bukan Tuhan karena bukan ngatur. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu. Yang ketiga, Tuhan itu adalah penguasa. Penguasa alam semesta, pencipta alam semesta, semua yang ada, pengatur alam semesta, penguasa alam semesta. Penguasa dan diantara ulama ada yang menyatakan penguasa dan pemilik jadi satu. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Lillahi mulkus samawati wal Hanya milik Allah kekuasaan langit-langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Hanya milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan kita sebagai orang yang beriman di dalam bab ketuhanan, Tuhan itu hanya Allah. Kalau ada rumah kebakar, inna lillahi wa inna ilaihi Kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Ya. Ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Semua yang berkaitan dengan kehancuran atau kerusakan kita semua ini milik Allah. Ya, menunjukkan Tuhannya adalah Allah dan kita pasti akan kembali kepada kepada Allah. Nah, jadi itu Tuhan. Dan orang yang bertauhid meyakini satu-satunya tidak menyekutukan, bertauhid rububiyah meyakini Allah satu-satunya sebagai Tuhan dengan pemahaman yang benar belum menjadikan orang itu sebagai orang yang beriman apabila tauhid yang kedua mengesahkan Allah yang kedua belum ada di dalam jiwanya apa itu yaitu tauhid mengesahkan Allah dalam bab peribadatan. Atau bahasa Arabnya uluhiyah. Kalau orang itu bertauhid rububiyah benar, belum dikatakan beriman kalau belum bertauhid uluhiyah, belum meyakini Allah satu-satunya zat yang hak untuk diibadahi. Nah, jadi wajib berkeyakinan ibadah itu hanya untuk untuk Allah. Apabila orang itu tidak punya keyakinan seperti ini, maka orang itu tidak dikatakan beriman. Misal, misal, gitu. Dan sebelum misalnya, ini kumpulnya adalah di dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang hak membatilkan atau menghilangkan kepercayaan segala sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada ketergantungan hati selain Allah yang benar. Lalu penggalan yang kedua, ilallah kecuali Allah. Apa maksudnya? Sesembahan yang benar hanya hanya Allah. Apabila orang itu tidak punya keyakinan sesembahan selain Allah itu batil, maka orang itu tidak beriman kepada Allah. Contoh, kalau ada pohon yang dikeramatkan, lalu ada orang datang situ, itu, duduk di situ bersila, apalagi ada bukti nyata misalnya bakar kemenyan atau sekedar misal saja itu. Apabila orang Islam di situ lihat tidak berkeyakinan itu syirik atau itu batil, maka orang ini di hadapan Allah dikatakan tidak beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu orang yang la ilaha. Tidak ada sesembahan yang benar, semua sesembahan itu batil, itu berarti membersihkan kesyirikan dari dalam jiwanya. Harus ada itu, di samping ada yang pertama, juga harus ada yang kedua, uluhiyah atau sesembahan itu hanya untuk untuk Allah. Nah, ini ini penting. Kenapa? Karena orang yang cuek di dalam bab kesyirikan itu dihukumi oleh Allah dia tidak beriman. Nah, kalau dia beriman, imannya batal. Kenapa? Karena tidak meyakini kebatilan syirik. Nah, jadi itu. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi, orang yang beriman itu adalah orang yang punya dua hal. Apa? Meyakini syirik itu batil, meyakini ketauhidan kepada kepada Allah. Nah, apabila tidak punya keyakinan syirik itu batil, itu seperti tidak punya keyakinan agama lain itu batil. Dan tadi itu tidak berkeyakinan agama lain batil, itu kah kafir. Di sini tidak berkeyakinan syirik itu batil, maka dia berarti tidak bertauhid, tidak bertauhid itu tidak beriman. Nah, karena itu maka kelihatannya tema ini ya sederhana sekali. Dari dulu kita tahu tauhid itu rububiyah, uluhiyah, semua sifat, tapi bisa jadi itu belum tergambar di dalam jiwa kita. Sehingga kalau kita belum betul-betul paham nanti bisa bisa salah gitu. Nah, jadi itu salahnya berupa apa? Berupa yang harus dibatilkan tapi tidak tidak dibatilkan. Menjadi itu. Karena itu tidak cukup orang itu sholat. Imannya kepada Allah benar maksudnya yakin Allah yang diibadahi Allah satu-satunya Tuhan lalu ia ibadah kepada Allah ya, waktunya sholat-sholat kelihatannya Masya Allah tapi kerabatnya, orang tuanya, anaknya, tetangganya syirik tidak dibatalkan maka itu sama dengan agama lain tidak batil. Nah, lawannya tidak batil itu adalah benar. Gitu. Nah, dengan ungkapan sekarang macam-macam, oh hak asasi, saya meyakini ini yang benar, tapi saya nggak meyakini itu salah, tapi saya berpemahaman itu keyakinan dia, hak dia, bukan hak dia itu, itu hak Allah dirampas, lalu kamu membenarkan, gitu. Sesungguhnya ibadah itu hak Allah. Ibadah itu adalah hak Allah. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan itu. Ya. Berarti meyakini segala aktivitas ibadah itu harus hanya untuk Allah. Segala aktivitas ibadah yang ditujukan pada selain Allah itu adalah syirik. Dan syirik itu batil. Wajib berkeyakinan global dan nanti kalau betul-betul paham ketika ia lihat atau dengar yang nyata maka orang yang beriman itu pasti ada oh itu syirik harus gitu kalau sudah jelas nyata tapi dia tidak mensyirikan sesungguhnya dia itu tidak bertauhid seperti tadi itu jelas nyata menyembah pohon menyembah batu menyembah gunung menyembah kuburan tapi di dalam hatinya itu tidak syirik, berarti orang yang tidak mensyirikan itu itu tidak bertauhid dan tidak bertauhid itu tidak beriman kepada Allah SWT itu. Nah, nah tidak beriman, tidak beriman itu kafir. Nah, seperti tadi itu, saya agamanya Islam, tapi saya berkeyakinan semua agama benar, itu kafir. Karena itu artinya Tuhan batu Benar tadi itu, menyembah selain Allah, menyembah batu, menyembah pohon, benar tadi itu. Nah, jadi itu kafir. Meskipun kamu tidak berbuat syirik karena kamu tidak mensyirikan, tidak membatilkan kesyirikan. Nah, jadi itu. Nah, nah sekarang apa bedanya? Insya Allah di sini globalnya begini ya. Nah, atau ibadah dulu. Lah, sekarang Ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Seluruh aktivitas hati, lesan dan perbuatan seluruh aktivitas hati, lesan dan perbuatan apabila ditujukan kepada Allah itu dicintai dan diridhoi oleh Allah maka itu ibadah apabila ditujukan kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Nah, diperhatikan di sini. Seluruh aktivitas hati. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti berharap. Apabila berharap kepada Allah itu dicintai oleh Allah, maka dalam bab itu kalau berharap kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Nah, aktivitas hati, lisan, amalan anggota badan apabila ditujukan kepada Allah, dicintai oleh Allah, maka jika ditujukan kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah ditujukan kepada Allah diridhoi oleh Allah itu ibadah. Kalau ditujukan pada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Nah itu ibadah. Contoh berharapnya hati. Hati berharap berharap apa? Berharap apapun. Berharap itu terkumpul di dalam dua hal. Berharap mendapat kemaslahatan atau berharap terhindar dari kemadharatan. Semua berharap itu hanya dua ini berharap untuk mendapat maslahat, yang kedua berharap untuk terhindar dari madorot. Nah, apabila berharap yang masuk dalam satu atau dua ini kepada Allah itu dicintai diri doi oleh Allah, berarti itu ibadah. Apabila harapannya itu kepada selain Allah, berarti ibadah kepada selain Allah. Nah dari itu, wah saya akan bergantung bergantung ya bergantungnya hati itu berharap tadi itu. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Allah itu Esa, Allahus samad, Allah lah tempat bergantung. Wah, saya sudah menyiapkan lahan, saya sudah nabur benihnya, sudah, saya pilihkan benih yang tak yang saya taburkan itu benih yang bagus. Sudah, saya sekarang ya, berharap tumbuhnya, tapi berharapnya pada selain Allah. Oh, itu kalau tani mungkin contohnya terlalu nggak gampang nyambung ya. Sekarang warung, saya buka warung, sudah saya rapikan, terus supaya laris, berharap supaya laris, berharap supaya tidak bangkrut, tidak rugi. Nah, bagaimana? Oh, kalau daerah sini itu ke Pujon. lo Pak, dagangnya apa? Usahanya apa kok? Mau ke kemana? Ini ada kisah nyata teman. Mau kemana? Ke Pujon. Gitu. Oh, anu ya, mulai usaha ya? Iya. Lu usahanya apa? Anu Pak, agen telur dan sudah di beberapa pasar. Loh kalau telur dan yang semisal itu nggak Bujon. Loh mana? Ke lalu tunjukkan. Gitu. Nah, yang kita ambil pelajaran adalah apabila ada orang yang berharap usahanya berhasil misalnya warung lalu datang ke dukun atau ke orang pinter atau ke ustadz atau ke kiai ya lalu pulang-pulang dibawain gelindiran kertas atau dikasih kertas disuruh nempelkan di temboknya atau gelindiran tadi disuruh naruh di atas pintunya. Ini untuk apa? Supaya dagangnya laris. Apa kira-kira hati tidak terikat dengan itu? Seandainya ada yang tahu terus ini apa-apaan ini? Terus dirobek, apa kira-kira tidak marah? Loh, nanti kalau sampai bangkrut, gitu. Uh, ya, apa kira-kira nggak gitu? Itu artinya ada ketergantungan hati ini kepada benda itu dan itu bergantung kepada selain Allah dan itu adalah syirik. Nah itu contoh. Ya. Nah, itu adalah contoh. Ya. Nah, ada orang yang nabur benih, ya tambak dan juga nabur benih itu tanaman kayak padi itu setelah itu setiap selesai, selesai itu datang ke kuburan keramat nah setelah sana sudah saya sudah pasrah juga saya sudah berusaha dan saya sudah pasrah pasrah itu tawakal pasrah itu tawakal tapi pasrahnya ke kuburan keramat wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan hanya kepada Allah lah kamu harus pasrah kalau kamu beriman. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan yang singkat dan enak. Ayat ini jelas hanya kepada Allah lah kamu harus pasrah jika kamu beriman. Berarti kalau ada orang yang pasrah kepada selain Allah tidak beriman. Karena kalimat ayat itu kayak gitu. Kan gitu. Wa 'alallahi dan hanya kepada Allah lah Fatawakalu kamu harus tawakal in kuntum mu'minin jika kamu beriman. Jika kamu beriman harus pasrah hanya kepada Allah. Kalau pasrah kepada selain Allah berarti tidak beriman. Jelas ayatnya. Dan pasrah itu hati. Bergantung itu hati. Nah, itu gitu. Lisan lisan gitu. Amalan lisan, baca Quran, apa tujuannya? Supaya dipuji orang. Itu syirik. Lo kan syirik kecil. Lo kan kita tidak membahas masalah besar dan kecil masian, tapi ini kan syirik, gitu. Nah, jadi itu memang ada syirik kecil, ada syirik besar. Gitu. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Nah, amalan anggota badan apabila itu masuk dalam kategori ibadah kepada selain Allah berarti syirik, ibadah harus hanya kepada kepada Allah. Sekarang apa bedanya mengisahkan Allah di dalam bab ketuhanan dan mengisahkan Allah dalam beribadatan? Nah, ini penting. Apa bedanya supaya kita paham? Tauhid rububiyah atau mengisahkan Allah dalam bab ketuhanan itu mengisahkan Allah, mengisahkan tadi itu Allah satu-satunya, meyakini Allah satu-satunya dalam perbuatan Allah. Semua ini adalah perbuatan Allah. Meyakini Allah satu-satunya yang berbuat. Tidak ada selain Allah yang ikut berbuat. Tidak ada yang sama-sama Allah atau membantu Allah. Tidak ada. Hanya Allah yang berbuat. Itu ketuhanan. Jadi ketuhanan itu adalah perbuatan Allah. Allah lah satu-satunya yang berbuat. Kalau mengesahkan Allah di dalam peribadatan, meyakini gitu, Allah lah satu-satunya yang harus dituju di dalam perbuatan hamba. Berarti kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam ibadah itu perbuatan perbuatan hamba. Kalau ketuhanan perbuatan Allah, kalau tauhid uluhiyah atau mengesahkan Allah dalam ibadah itu perbuatan hamba. Perbuatan hamba yang masuk dalam kategori ibadah harus hanya untuk Allah. Ada tiga macam perbuatan hamba itu. Perbuatan yang mubah, perbuatan yang eh, pelanggaran maksudnya, maksudnya jadi maksiat tapi yang dimaksud maksiat di sini adalah melakukan yang dilarang, pelanggaran tidak boleh begini, tidak boleh begini, ya itu. Nah jadi seperti apa? Berzina, mencuri, mendolimi orang, ya itu. Dan ada yang ibadah. Ini yang maksiat, ya. Ini yang mubah, mubah itu tidak diperintah, tidak dilarang, tidak masuk dalam maksiat dan tidak masuk dalam ibadah. Dan ada yang ibadah. Apabila ibadah itu kepada Allah, maka itulah yang diperintahkan kalau ibadah ini ternyata ditujukan kepada selain Allah, itulah yang dimaksud dengan syirik. Itu yang dimaksud dengan syirik. Nah, jadi syirik itu justru ibadah, ibadah tapi ibadahnya kepada selain Allah. Nah, adapun merampok, membunuh itu bukan bab syirik, tapi bab melakukan hal yang dilarang ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik. Kembali bedanya apa tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Tauhid rububiyah itu perbuatan Allah, tauhid ulu, uluhiyah perbuatan hamba. Apa maksudnya? Perbuatan hamba yang masuk dalam kategori ibadah harus hanya untuk Allah. Apabila sampai kepada selain Allah berarti syirik. Nah, ibadah itu bisa ibadah hati, lisan dan amalan anggota badan. Iya. Dan yang ketiga adalah mengisahkan Allah fil asma'i wa sifat. Iya. Nah. Mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa makna mengisahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya? Maknanya adalah ya, beriman beriman pada seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah maksudnya yang sohi, gitu ya. Beriman pada seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan sunnah yang sohi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya apabila di dalam Al-Quran Allah menyebutkan nama Dalam Al-Quran Allah menyebutkan sifat Atau di dalam sunnah Rasulullah sebutkan Maka kita wajib beriman Bahwa Allah punya nama seperti itu Allah punya sifat seperti itu Allah punya nama seperti itu Allah punya sifat seperti itu Apabila sampai penggalan di situ Ada, ini belum selesai tapi sengaja dipenggal sampai di situ dulu Apabila sampai di sini, apabila ada nama atau sifat Allah yang ada dalam Quran, dalam hadis, tidak diterima, berarti dia itu kafir. Berarti kamu menolak ayat ini. Nah, kalau dengan sadar, maka dia itu kafir. Kenapa? Karena Allah SWT menurunkan ayat seperti itu. Wahum nabi Rahman. Mereka kufur bahwa Allah adalah ar-Rahman. Gitu. Mereka kufur bahwa kafir nggak mau menerima bahwa Allah adalah Ar-Rahman. Kul huwa Rabbi. Katakan Ar-Rahman itu adalah Tuhanku. Ar-Rahman itu adalah Tuhanku. Tuhanku adalah Allah, Tuhanku adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Semua itu adalah nama dari nama-nama Tuhanku. Nah, apabila orang itu kufur dengan nama Allah SWT, tidak mau berarti orang itu menolak Al-Quran. Dan apabila dia sudah disadarkan, tidak mau, maka sungguh dia itu kafir karena menolak Al-Quran. Nah, menolak Al-Quran nama Allah maka hukumnya seperti itu. Lagi kelanjutannya supaya tidak tersesat harus dengan empat kaidah. Ya, harus dengan empat kaidah. Jadi beriman pada seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah dengan empat kaidah supaya tidak tersesat. Apa? Yaitu tanpa satu, tanpa Memisalkan dengan makhluk tanpa memisalkan dengan makhluk baik nama maupun sifat Allah gitu. apa maksudnya Allah punya nama Allah punya sifat sifat dan nama Allah itu sesuai dengan yang layak untuk Allah sesuai dengan yang layak untuk Allah, sesuai dengan yang layak untuk Allah itu misalnya bagaimana? Misalnya begini. Ilmu, ilmu itu adalah sifat ya. Ilmu itu adalah wah orang ini berilmu. Nah, ilmu itu adalah sifat. Ilmu itu eh, apabila belum ada yang faham maka ilmu sendiri itu tidak ada. Gitu. Baru ada ketika sudah ada yang faham. Oh itu ilmu Allah berarti Allah tahu, Allah faham. Ilmu Rasul berarti Rasul disifati dengan ilmu, Rasul faham. Nah kalau nggak ada yang faham maka sifat itu tidak sifat itu mengikuti zat. Sifat itu mengikuti zat. Apa maksudnya? Kita misalnya contoh, contoh kursi ini kuat. Kuat itu sifat, bendanya itu zat. Kursi itu namanya, bendanya ini zat, kuat itu adalah sifat. Ya. Kalau kursinya tidak ada, kalau zatnya tidak ada, apa kuatnya masih ada? Tidak ada. Berarti sifat itu mengikuti zat. Ya. Kursi ini bersih. Bersih itu sifat, sifat itu mengikuti mengikuti zat. Kalau kursinya, kalau zatnya nggak ada, apa bersihnya masih ada? Tidak ada. Kesimpulannya sifat itu mengikuti mengikuti zat. Nah sekarang kita ambil salah satu contoh. Gitu. Ilmu tadi itu ilmu. Wah anak itu sangat pandai. Anak itu pinter. Ya. Lalu ada orang yang mengatakan juga, wah dokter itu sangat pinter. Gitu ya. Apakah apakah pinternya dokter sama dengan pinternya anak TK? Ya jelas, jelas beda, jelas beda, gitu. Nah ini contoh lagi, ya. Misalnya yang berkaitan dengan masalah senang atau cinta, gitu. Wah, dia itu sangat mencintai adiknya. Sangat mencintai adiknya. Nah, bapaknya, bapaknya juga sangat mencintai anaknya. Apakah cintanya kakak dengan adik itu sama dengan cintanya bapak dengan anak? Nah, tentu berbeda di dalam banyak hal. Gitu. Ya. Lagi, kalau orang itu miskin dan yang satu kaya, Wah, dia itu sangat pengasih dan penyayang kepada tetangganya. Lah orang itu, orang itu juga sangat kasih dan sayang pada tetangganya. Sama ya. Bedanya apa? Ini miskin dan itu kaya. Apa kasih sayang kepada tetangga yang miskin sama dengan kasih sayang orang yang kaya kepada tetangganya? Kalau sama-sama kasih sayangnya, tentu Beda kenapa beda? Karena beda orang itu beda tingkatan. Lah sekarang sekarang itu Allah swt Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ibu maha ibu itu bukan maha ibu punya atau sangat kasih sayang kepada anaknya. Kita tidak boleh berpemahaman bahwa kasih sayang Allah itu seperti kasih sayangnya ibu kepada anak. Allah punya sifat kasih sayang, makhluk punya tapi kasih sayang Allah beda dengan kasih sayang makhluk. Karena itu wajib beriman pada seluruh nama dan sifat yang ada dalam Al-Qur'an tapi supaya tidak tersesat, tidak memisahkan, tidak memisalkan dengan sifatnya makhluk. Nah, yang kedua, tanpa mempersoalkan hakikatnya. Hakikatnya itu wujudnya. Tanpa mempersoalkan hakikatnya. Misal, ada anak yang marah ada anak yang marah kepada temannya yang zalim. Dan Allah juga punya sifat marah. Manusia juga punya sifat marah, Allah juga punya sifat marah. Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum." Dan Allah marah kepada mereka. Mereka ini siapa? Kesimpulannya orang yang durhaka berkaitan dengan ayat sebelumnya. Allah marah dengan mereka. Dan Allah melaknat mereka. Allah marah pada iblis dan Allah melaknat iblis. Allah marah kepada orang kafir, orang musyrik dan Allah melaknat mereka. Allah marah kepada orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja dan Allah akan melaknat mereka. Gitu. Dan Allah menyiapkan balasan azab untuk mereka. Gitu. neraka yang kekal. Nah, yang kita ambil pelajaran Allah punya sifat marah, tapi marah Allah tidak boleh disamakan dengan marahnya makhluk. Lah, sekarang marah Allah itu bagaimana? Tidak boleh mempersoalkan hakikatnya. Kasih sayang Allah bagaimana? Tidak boleh mempersoalkan hakikatnya. Kita wajib berkeyakinan seperti apa yang diberitakan di dalam Al-Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Allah senang berarti Allah punya sifat senang. Senang Allah bagaimana? Tidak boleh mempersoalkan hakikatnya. Kenapa? Mempersoalkan hakikat itu dengan dua macam, yaitu menanyakan supaya diberitahukan jawabannya. Marah Allah bagaimana? Tujuannya supaya diberitahu marah Allah itu begini-begini. Menanyakan begitu itu tersesat. Kenapa? Karena itu termasuk yang dilarang di dalam bab akidah, di dalam bab keimanan. Tidak boleh mempersoalkan tentang Allah, tentang zat Allah, tentang sifat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Fikirkan makhluk dan kamu jangan memikirkan tentang Allah. Nah, jadi itu. Mempersoalkan yang kedua adalah dengan merenung dan menghayalkan sifat Allah. mara Allah itu bagaimana? Atau sifat Allah itu bagaimana? Dihayal, dihayalkan, direnung. Itu tersesat. Itu tersesat. Seperti menanyakan tadi itu. Dan apabila orang itu menghayalkan tentang Allah, lalu dapat ilham. Wah, setelah sholat semalaman, kemudian sujud, lalu menghayalkan tentang Allah, akhirnya mendapatkan ilham Allah itu adalah menampakkan dirinya, kemudian waduh tidak bisa digambarkan, tapi nyata. Nah, misalnya begitu, sesungguhnya dia itu tidak tersesat, tapi dia itu telah menyekutukan Allah dengan apa yang ada di dalam hayalannya. Yang muncul tadi itu adalah setan dan ia dibisikin bahwa ini Allah datang atau Allah menampakkan. Dan setan menggambarkan atau menghayalkan jadi seperti apa yang dalam hayalannya. Ia berkeyakinan itu adalah Allah. Laisa telihi syai'un, tidak ada yang seperti Allah itu bukan Allah. Lalu karena ia meyakini itu adalah Allah berarti ia menyekutukan Allah dengan yang ada di dalam hayalannya itu dan sesungguhnya itu adalah setan. Nah, karena itu menghayal nggak hasil itu tersesat. Apabila ada hasilnya, sungguh dia itu telah menyekutukan Allah. Nah, karena itu orang-orang kelompok tertentu, kelompok sufi yang mengatakan bahwa akhirnya bisa melihat Allah itu sungguh telah menyekutukan Allah dengan yang muncul di dalam hakikat eh, yang muncul di dalam hayalannya. Dan itu sesungguhnya adalah setan. Gitu. Yang menyesatkan. Nah ini penting ya, tidak boleh mempersoalkan hakikatnya. Mempersoalkan hakikatnya itu adalah tersesat dan apabila sampai menghasilkan sesuatu maka sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah dengan dengan sesuatu itu. Dan yang ketiga, tidak boleh tanpa gitu ya, tanpa menyelewengkan makna Menyelewengkan makna itu mentakwil. Tidak boleh mentakwil. Wa ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka. Eh, enggak boleh Allah marah. Lah terus maksudnya bukan marah, tapi maksudnya itu adalah Allah akan menghukum mereka. Kelanjutannya ayat itu menghukum mereka. Allah menyiapkan hukuman azab yang kekal untuk mereka. Di awal itu Allah marah pada mereka, Allah melanat mereka, Allah siapkan azab untuk mereka, neraka yang kekal. Nah, jadi marah sendiri, laknat sendiri, azab sendiri, hukuman sendiri. Nah, itu. Karena itu tidak boleh menyelewengkan makna. Dan menyelewengkan makna itu sesungguhnya tidak beriman dengan yang Allah sebutkan. Karena kalau menyelewengkan makna berarti yang disebutkan oleh Allah itu tidak dipercayai, tidak diimani. Ini lafadznya tapi maksudnya begini kan gitu. Berarti dia tidak beriman dengan yang diberitakan oleh Allah tentang nama dan sifat itu. Dan yang terakhir adalah tidak boleh menolak apa yang Allah sebutkan tanpa menolak Allah telah menyebutkan kalau Anda menolak berarti Anda kufur terhadap apa yang Allah firmankan. Nah itu. Nah coba sekarang muncul golongan yang dikenal dengan golongan Jahmiyah. Sekarang tidak dikenal lagi golongan ini tapi pikiran di dalam bab lain masih banyak. Nah, golongan Jahmiyah ini di dalam bab tauhidul asma'i was sifat tidak berkeyakinan Allah punya nama, Allah punya sifat. Tidak boleh berpemahaman Allah punya nama, punya sifat. Kenapa? Kalau punya nama, punya sifat itu berarti sama dengan makhluk. Karena makhluk itu ya punya nama ya punya sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena itu nggak boleh berpemahaman Allah punya nama, Allah punya sifat. Itu golongan ini. Kayak kayak benar tapi ayat banyak ditolak. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang sangat baik ditolak sama mereka. Nah, muncul golongan bawahannya Mu'tazilah, eh bawahannya Jamiyah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah itu secara umum secara umum golongan yang lebih mengedepankan akal daripada dalil. Kalau dalil itu sesuai dengan akal, yaitu jadi dalil. Kalau enggak ditakwil, kalau enggak bisa ditakwil ditolak. Itu globalnya, gitu. Ya. Nah, golongan ini muncul dan zaman sekarang pemikirannya masih sangat banyak, ya, masih sangat banyak beredar di banyak golongan dah intinya ini golongan Mu'tazilah ini di dalam bab tauhid asma wa sifat meyakini Allah punya nama, nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya adalah nama Allah tapi tidak boleh berpemahaman Allah punya sifat. Tidak boleh berpemahaman Allah punya. Kenapa? Karena kalau berpemahaman Allah punya sifat itu berarti mensifati Allah dengan sesuatu yang baru. Mensifati Allah dengan sesuatu yang baru. Loh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, gitu. Ini, yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Ya. Allah mendengar pembicaraan, tidak boleh mengatakan Allah mendengar. Kenapa? Kalau mengatakan Allah mendengar berarti mensifati Allah dengan sifat yang baru. Kenapa? Lah, orang ini kan sebelum ada kan nggak berbicara. Itu. Iya, setelah dia lahir besar baru berbicara, terbicaranya didengar oleh Allah. Berarti mensifati Allah dengan sifat yang hadis, sifat yang baru. Padahal Allah itu kodim. Nah, gitu ya. Nah, nggak boleh disifati dengan sifat yang baru. Lah Allah sendiri yang berfirman. Lalu kamu apakan ayat ini? Ditolak saja, ditakwil. Akhirnya ditakwil. Nih. Padahal Allah berfirman, Ya Yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Gitu. Nah, kamu berbuat apapun, sesungguhnya Allah maha melihat. Nah, bukankah manusia berbuat itu setelah lahir dan setelah besar baru berbuat? Iya, lalu Allah melihat ketika dia berbuat. Kemarin saya belum berbuat, sekarang saya berbuat, sekarang perbuatan saya ini dilihat oleh Allah. Allah sendiri yang menyatakan Allah Maha melihat semua perbuatan. Tidak ada satu amalan pun yang tidak dilihat, yang tidak diketahui oleh Allah. Itu golongan Mu'tazilah tidak mau beriman bahwa Allah punya sifat. Berarti Allah nggak mendengar, Allah nggak nggak boleh mengatakan Allah mendengar, Allah melihat dan seterusnya. Dan itu tersesat. Kalau ngomong kita mudah difaham kok golongan kok kayak gitu. Tapi kalau mereka yang ngomong dengan filsafatnya orang-orang terpukau terus akhirnya katut. Seperti itu filsafat. Tapi ulama ahli sunnah yang mengedepankan Quran itu bertentangan dengan Quran itu awalnya, akhirnya eh, olahan bicara seindah apapun, se eh, menarik apapun dan bisa memalingkan orang tetap itu bertentangan dengan Quran. Lalu kalau berbicara dengan Quran baru sadar bahwa itu batil. Akhirnya begitu. Tapi karena mereka tidak mau membicarakan Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat, akhirnya mereka tidak sadar kalau yang ada pada mereka itu batil. Dan itu nyata, ahli bid'ah itu kenapa Kau tidak sadar bahwa itu batil? Karena tidak mau belajar sunnah dan memahami seperti pemahaman para sahabat dan para tabiin. Coba mempelajari sunnah, memahaminya seperti sahabat tabiin. Mereka akan sadar bahwa itu adalah bid'ah dan bid'ah itu tersesat. Nah, tapi karena mereka nggak belajar ini, belajar di bid'ah, lo ini amal sholat ini, ibadah ini, akhirnya mengira bahwa kebatilan itu adalah benar. Nah, jadi itu. Dan yang disebutkan oleh Allah tidak boleh ditolak. Lalu Muncul golongan berikutnya di bawah golongan Mu'tazilah, golongan Ash'ariyah. dan golongan-golongan yang semisal dengan golongan Ash'ariyah, apa? Meyakini nama-nama Allah, meyakini sebagian sifat Allah yang mereka anggap cocok dengan akal dan menolak yang lain. Lalu yang lain itu ditakwil. Nah, terus yang paling terkenal yang tersebar di seluruh dunia itu adalah yang biasa dilantunkan di masjid-masjid sifat wajib bagi Allah ada 20 ada yang dengar Pak wujud kita bako ada yang ngerti itu tak ngerti ya apa wujud kita bako mukhalafatul lil hawadzi apa itu itu keyakinan sifat wajib bagi Allah ada 20 wujud kita bako mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra irada ilmu haya sama basor kalam kodiron muridan aliman hayyan samian basiron mutakalliman 20 ya kanan kiri dua kali kan 20 apa ini itu awalnya adalah mereka berkeyakinan sifat wajib bagi Allah ada 20 apa maksudnya kita wajib beriman bahwa Allah memiliki 20 sifat pelajarannya kayak gitu Selain 20 ada sifat jais, ada sifat mustahil. Sifat jais itu apa? Boleh. Jais itu boleh, ya. Nah, sifat mustahil sifat mustahil. Mustahil Allah kok disifati kayak gitu. Misalnya apa? Mati. Mustahil Allah mati. Allah maha hidup. Ada di 20 hidup tadi itu. Ya. Nah, sifat mustahil zolim. Allah tidak zolim. Walaya yadlimu rabbuka ahada. Lah, yang wajib hanya 20. Kalau kita sholat baca apa? Allahu Akbar. Allah Maha besar. Apa besar itu bukan sifat? Apa besar itu bukan sifat? Kursi ini besar. Nah, kalau kursinya nggak ada, besarnya masih ada. Ya enggak ada lah. Berarti Sifat itu adalah yang menerangkan zat. Yang menerangkan zat. Nah, Allahu Akbar, Allah Maha besar itu sifat, gitu. Besar itu adalah sifat. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasih, penyayang itu juga sifat. Meskipun Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah nama, tapi setiap nama itu pasti akan menunjukkan sifatnya. Nah jadi itu. Nah ini contoh ya. Karena itu di dalam bab ini itu kalau nggak belajar orang juga akan tersesat. Orang juga akan tersesat. Kembali bahwa tauhid tauhid itu mengisahkan Allah. Kalau tidak mengisahkan Allah berarti menyekutukan Allah. Ya. Nah, mengisahkan Allah itu yang pertama mengisahkan Allah di dalam bab ketuhanan. Tapi nah, mengisahkan Allah hanya dalam bab ketuhanan. Orang itu belum bertauhid, orang itu masih musyrik. Tadi itu ya. Nah, dia dalam bab ketuhanan sempurna, tapi dalam bab ibadah kepada selain Allah, orang itu belum bertauhid tapi orang itu musyrik. Nah, jadi harus bertauhid dalam bab ketuhanan. Yang kedua, bertauhid dalam bab peribadatan dan yang ketiga juga bertauhid di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah dan insya Allah penjelasannya kayak tadi itu dan semuanya ini ada dalilnya tapi dalilnya gitu. Kalau kepingin ditanya misalnya ayatnya berapa, mudah-mudahan gitu. Kalau bertanya nanti gitu, sama teman-teman yang nanya gitu, bisa diteruskan. Gitu. Nah mungkin ini bisa difoto nanti dalilnya tinggal tanya ke siapa yang sudah mendapatkan gitu ya. Saya juga punya catatan gitu ya. Nah, kalau misalnya disebut disuruh nyebutkan ayatnya itu bisa baca ayatnya tapi surat apa? Ayat ke berapa? Nah, itu yang tidak bisa. Tadi itu misalnya Nabi Musa dengan Fir'aun, itu suratnya surat Toha, ayatnya berapa? Nggak ingat. Yang Ibrahim dengan Tuhan tadi itu karena tiga ayat setelah ayat kursi dan ayat kursi itu 255, akhirnya tahu 258. <laughs> nah, nggih, monggo. Nggih, Pak. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. hmm. Hmm. Ayat kursi tadi itu. Tadi itu ayat kursi. Ya. Belum akhirnya. Hmm. Hmm. Iya. Tidak berhenti mengurus makhluknya. Kenapa? Karena sejak Allah menciptakan makhluk Sampai hari kiamat, sampai surga dan neraka terus Allah mengurusi makhluknya. Apabila berkaitan dengan rizki, maka semua diurus oleh Allah rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apabila masih di dalam perjalanan menuju ke akhirat yang berkaitan dengan mati dan hidup, Allah yang mematikan, yang menghidupkan. Ketika ada yang hidup, Allah yang menghidupkan. Ketika ada yang mati, Allah yang mematikan. Menghidupkan dan mematikan itu adalah mengurus, mengurus makhluknya. Ya. Nah, berkaitan dengan mati dan hidup ini, ketika orang itu hidup, kemudian tumbuh rambutnya, kemudian tambah tua jadi putih, ada yang protol akhirnya asalnya lebat, akhirnya jadi rambutnya. Semua itu adalah aturan Allah, pengurusan Allah SWT. Gitu. Orang itu itu syarafnya, jumlahnya syaraf yang ada di dalam manusia ini berapa? Tidak bisa diketahui oleh manusia. Jumlahnya berapa syaraf ini? Manusia tidak tahu. Semua itu diurus oleh Allah jalan semuanya apabila satu saraf nanti diuji oleh Allah tidak fungsi, maka akan ada pengaruh yang nyata. Kalau kena mata, matanya jadi bagaimana? Kalau kena bibir, bibirnya jadi bagaimana? Kalau kena telinga, wah kena saraf telinganya. Kalau giginya kena saraf giginya dan seterusnya. Dan ketika semua itu diberi oleh Allah kesehatannya, sesungguhnya itu adalah pengurusan Allah SWT. Dan tidak ada satupun yang luput dari pengurusan Allah Subhanahu wa taala. La yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Allah Subhanahu SWT tidak menjadi sibuk karena mengurusi yang ini sehingga tidak bisa mengurusi yang lain. Tidak begitu Allah. Bahkan Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha Hidup, tidak mati, tidak tidur, tidak ngantuk, Maha Hidup dan Maha mengurusi makhluknya. Nah itu mengurusi makhluknya, ya. Nah, ini ada lagi yang, ini. Hmm. hmm. Nah ini bagaimana gitu ya? Iya. Apabila hatinya betul-betul kepada Allah, hatinya betul-betul kepada Allah dan praktek yang dilakukan tidak mengandung makna ibadah kepada selain Allah maka itu nanti masuknya di dalam bab tawasul gitu. apabila atau kesimpulannya bahwa apabila dia mantap kepada Allah doanya kepada Allah adalah itu bab tawasul Nah, tapi di dalam bab tawasul sendiri bisa digambarkan gini, ya. Maksudnya di ini. Tawasul itu di dalam Islam ada dua, ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Dan yang dilarang itu ada yang sampai syirik dan ada yang bid'ah. Nah, jadi itu. Nah, itu. Tawasul yang syirik itu seperti apa? Apabila hatinya tawasul tapi praktek ibadahnya ibadah kepada selain Allah. Contohnya apa? Contohnya doa pada selain Allah. Misal, misal ini. Ya lata ya uzza. Wahai Lata, wahai Uzza. Lata itu siapa? Lata itu berhala di zaman Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ada berhala yang namanya Lata di dalam Al-Quran dan ada berhala namanya Uzza gitu. dan orang-orang kalau doa ya Lata ya Uzza ketika diperintah berdoa hanya kepada Allah mereka mengatakan haulai syufa'auna indallah mereka ini yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Berarti orang yang berdoa kepada Lata tadi itu mantap bahwa hajat yang ia butuhkan nanti yang memberi itu Allah. Lah kenapa kau ya Lata? Ya Uzza. Atau kalau di zaman Nabi Nuh, Wakswa, Yaqut, Ya'ub dan Nasr disebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, kenapa doanya kok ya Wat, ya ya Yaqut, ya, ya, ya Nasr? Mereka ber, berpemahaman mereka ini nanti yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, apa yang diambil di sini? Orang yang beribadah tadi itu Zohirnya ibadah kepada selain Allah Tapi dalam hatinya itu tawasul saja Kenapa? Karena mereka yakin Nanti yang memberi hujan Yang memberi kebaikan adalah Allah Tapi mereka ini jadi peran perantara. Bagaimana prakteknya? Doanya kepada mereka. Kan gitu ya? Ya Lata, kan doanya kepada Lata. Lata itu siapa? Lata itu orang yang soleh, yang sangat dermawan. Setiap musim haji datang, dia yang menjamu gratis. Setelah dia meninggal, dia agung agungkan Tambah generasi, tambah generasi, akhirnya jadi berhala. Yang didoai. Nah itu ya, itu itu lata, iya Nah orang-orang yang berdoa kepada lata atau kepada Watsua Yahud Yahud Nasr mereka mantap bahwa nanti yang memberi hujan adalah Allah, tapi mereka ini yang memberi syafaat di sisi di sisi Allah. Berarti satu di hati mereka itu hanya tawasul. Kenapa? Karena yang memberi nanti kan Allah. Nah, yang kedua mengandung makna ibadahnya ditujukan kepada Selain Allah kepada tadi itu, doanya kan kepada mereka lah, doa kan ibadah. Hukum yang Allah tetapkan itu ternyata syirik. Nah, jadi berdoa ya Rasulullah itu syirik. Ya, ya Allah, ya Rasulullah itu berdoa pada Allah, berdoa pada Rasul. Doa itu ibadah, ibadah pada Allah, ibadah pada Rasul itu syirik. Nah itu. Nah jadi itu. Seperti Yalata ya Uzza tadi itu, itu syirik. Meskipun hatinya hanya sebagai tawasul. Kenapa? Karena sampai pada tingkatan ibadahnya kepada selain Allah. Adapun apabila Tawassul itu tidak sampai pada ibadahnya kepada selain Allah Padahal tidak termasuk yang dituntunkan Kan tadi tawassul yang disyariatkan Tawassul yang dilarang gitu. Ya. Apabila tidak termasuk yang disyariatkan Maka itu masuknya adalah bid'ah Nah, adapun tawassul yang disyariatkan itu ada tiga bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Bagaimana bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwalak samaita bihi nafsak. Ya Allah, aku mohon kepadamu bertawasul dengan semua namamu. Engkau Maha Pengasih ya Allah. Nah, itu itu adalah tawasul. Belum minta dia, maunya doa, maunya minta, tapi tawasul dulu. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pengasih. Nah, ya Allah, engkau adalah zat yang maha penyayang. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha memberi rizki. Ya Allah, Engkau adalah Al-Wahhab yang Maha memberi karunia. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang ini bahkan bertawasul dengan semua namamu ya Allah, lalu minta kepada Allah. Nah, ini bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat sifat Allah. Itu yang diperintah dan banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah diawali dengan tawasul dengan nama-nama di sisi Allah. Yang kedua bertawasul dengan amal solehnya sendiri. Bertawasul dengan amal solehnya sendiri. Bagaimana? Kalau yang jelas itu adalah di hadis yang sohi ada tiga golongan, ada tiga orang melakukan perjalanan, dia perjalanannya ini terpaksa harus bermalam di gua. Ya istirahat di gua. Nah, Ketika dia di dalam gua, gelundung batu besar dari atas menutup pintu gua. Lalu dia tidak bisa keluar karena tertutup. Lalu mereka berkata kepada teman sesamanya tiga orang ini tidak akan bisa selamat dari gua yang tertutup batu ini illa anta auta rabbakum bisolihi amalikum kecuali apabila kita berdoa kepada Allah bertawasul dengan amal soleh kita. Yang pertama berdoa bertawasul dengan baktinya kepada kedua orang tua. Karena itulah amalan yang menurut dia yang paling menonjol. Lalu mohon kepada Allah dengan bertawasul berbaktinya kepada orang tua. Ya Allah, saya adalah orang yang berbakti kepada orang tua sampai tingkatan bakti saya begini ya Allah. Kalau itu betul-betul jadi amal soleh saya, maka mohon keluarkan saya dari gua ini. Batu itu geser. Batu itu geser. Ya. Yang kedua bertawasul dengan kedermawanannya khususnya kepada orang miskin. Lalu mohon kepada ya Allah apabila itu betul-betul amal soleh saya maka aku mohon kepadamu selamatkan keluarkan aku dari gua ini. Geser lagi tapi belum bisa. Yang terakhir bertawasul dengan takutnya kepada Allah sampai akhirnya dia menghindar dari kemaksiatan karena takut kepada Allah. Akhirnya geser lagi. Nah, itu tawasul yang disyariatkan, tawasul dengan yang kedua dengan amal soleh. Tawasul yang ketiga adalah tawasul dengan doa orang lain yang masih hidup. Tawasul dengan doa orang lain yang masih hidup. Bagaimana? Misal, saya mau mengerjakan tugas yang sangat besar, kalau berhasil berhasil dengan besar, kalau nggak berhasil saya mati. Berarti selamat atau mati, berhasil dengan besar atau mati. Nah, sebelum saya berangkat, saya datang ke bapak ibu, pak bu, saya mau berangkat untuk melakukan tugas yang sangat besar, berhasil dengan besar, kalau nggak berhasil saya mati nggak kembali. Sudah nggak ada pilihan lain, sudah kayak gini kerjaan ini. Nah saya butuh keselamatan dari Allah. Saya mohon bapak dan ibu memohonkan keselamatan kepada Allah untuk saya. Itu namanya bertawassul dengan doa orang lain yang masih hidup. Nah itu yang masih itu Para sahabat banyak yang datang kepada Rasulullah minta didoakan, tapi setelah Rasulullah meninggal tidak ada yang datang ke kuburan Rasulullah. Kenapa? Sudah mati, sudah tidak bisa berdoa. Nah jadi itu. Nanti dihidupkan lagi, baru berdoa lagi kepada Allah setelah hari kiamat. Gitu. Untuk juga yang sama-sama di hari kiamat dan tidak ada dalil Rasulullah dan Rasul-Rasul yang lain setelah mati mendoakan yang di dunia tidak ada, tidak ada. Gitu. Nanti kalau sudah sama-sama di hari kiamat baru. Nah jadi itu. Nah jadi tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang dilarang. Yang disyariatkan ada tiga dengan nama-nama Allah, dengan amal solehnya sendiri, yang ketiga dengan doa orang lain yang masih hidup. Tawasul yang dilarang bisa syirik, bisa bid'ah. Yang syirik adalah yang apabila hatinya tawasul tapi praktiknya sudah sampai tingkatan ibadah itu kepada selain Allah. Maka itu syirik. Tawasul yang nggak sampai syirik Apabila bukan satu dua tiga yang disyariatkan dan bukan yang syirik, maka semua tawasul itu adalah bid'ah. Dan bid'ah itu tersesat tapi tidak sampai syirik. Contoh, contoh, ya mohon maaf ya, contohnya sebagai penutup dan tidak apa-apa ini kan belajar. Kalau tidak mau atau nggak bisa menerima ya ada pelajaran gitu tapi saya belum bisa menerima mudah-mudahan ada pelajaran lagi dan yang akan datang menerima. Contoh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh makoh sidana. Waghfir lana ma Ya Rabbi wahai Tuhanku bil Mustafa bertawasul dengan Rasulullah. Mustafa itu Rasulullah. Balligh sidana. Waghfir lana mamato Bali makosidana Kabulkan tujuan kami Kalau kabulkan tujuan kami itu Kabulkan ya Allah tujuan kami Bertawasul dengan Rasulullah Kalau gitu bid'ah Kenapa? Karena tidak masuk Di satu dua tiga yang disyariatkan Dan bukan doa kepada Rasulullah Tapi berdoa kepada Allah Bertawasul yang tidak disyariatkan dan yang bukan syirik adalah bid'ah. Nah, lu kok dibaca di masjid-masjid? Ya mereka belum belajar, mereka hanya tahu terus langsung saja diamalkan.